Allah Subhanahu wa taala mengatakan إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini selaras dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun hadis ini ada pendapat yang mengatakan daif. ini maknanya benar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Iza ra'aita ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu bi anna lahul iman Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jika engkau melihat seseorang ya'tadul masajid yang sering datang ke masjid. Datang ngapain, Pak? Datang aja. Lu depan pintu, angkat tangan itu. Hah? Tidak. Datang ke masjid, salat di dalamnya, beribadah di dalam masjid. Fashhadu bi anna lahul iman. Kata Rasulullah SAW, saksikan bahwa orang inilah yang disebut orang beriman. Jadi ini menunjukkan bahwa salah satu bukti ada keimanan pada diri kita. Sejauh mana hubungan kita dengan rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memakmurkan masjid Allah. Menghidupkan rumah Allah. Berzikir salat di dalam. Makanya para ulama mengatakan imaratul masjidi dan qasimu ila qismin. Memakmurkan masjid ini ada dua. Ada yang disebut imaratul hisiyah. Memakmurkan membangun masjid secara fisik. Dan ada sebut imaratul ma'nawiyah. Membangun masjid, memakmurkan masjid dengan mengisi kegiatan di dalamnya. Banyak orang hari ini fokus dengan masjid bangunan fisik. Betapa banyak hari ini kita lihat masjid besar. Megah, bagus. Tapi lupa yang paling utama dari itu semua. Yaitu imaratul ma'nawiyah. Memakmurkan masjid dengan maknawi menghidupkan yang di dalam masjid. Masjid pada zaman Nabi gimana Pak? Sudah ada AC. Sudah ada karpet lantainya. Masjid pada zaman Nabi secara fisiknya bukan masjid Romawi berbeda dengan gereja-gereja orang-orang Romawi ketika itu. Tetapi di dalamnya di masjid itulah terlahir orang-orang seperti Abu Bakar, di masjid itulah terlahir orang-orang seperti Uthman, Umar, Ali. Karena masjid itu betul-betul dihidupkan, dimakmurkan dengan ilmu dan amal yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pagi ini adalah sebagaimana judul yang diminta yaitu talbisu iblis perangkap iblis sekarang saya mau bertanya kepada Bapak semua ada tidak di sini yang merasa tidak punya musuh ada tidak saya ini baik Ustaz. Tidak mungkin saya punya musuh. Eh? Ada yang tidak di sini mengaku dia tidak punya musuh? Kalau ada, saya ingin mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ya أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Wa la tattabi'u hutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Setelah itu apa kata Allah? Kenalkan siapa dia syaitan. Innahu lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian sebagai musuh yang nyata. Ternyata Allah memberitahu kepada kita bahwa kita itu punya musuh. Musuh kita itu bernama syaitan. Di antara syaitan itu bernama iblis. Dan ini yang akan kita sedikit bahas. Bagaimana iblis atau syaitan ini memberi perangkapnya kepada kita manusia. Sebenarnya pembahasan tentang perangkap iblis ini adalah pembahasan yang panjang. Maka Ibn Jauzi rahimahullah membahas masalah ini sampai satu buku. Dan kita hanya membahasnya satu kali duduk. Eh? Nah, makanya oleh karena itu kita akan membahas beberapa perkara saja yang barangkali perangkap perangkap syaitan yang paling berbahaya yang kita lihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara perangkap syaitan kepada kita manusia yaitu di mana orang terhalangi untuk melakukan amalan salih dikarenakan tidak ingin dilihat oleh orang lain yaitu ada orang meninggalkan amalan salih yang biasa dia lakukan dikarenakan ada orang. Banyak orang menganggap perbuatan ini adalah perbuatan selamat dari ria. Tapi tahukah kita bahwa perbuatan ini justru itu termasuk bagian dari riya. Sebagaimana Fudail Ibn Iyad rahimahullah mengatakan, "Man tara man fa'ala al-amal li ajli nas." Siapa yang mengerjakan sesuatu karena manusia, fahuwa riya. Maka itu adalah riya. Ini biasa kita kenal riya, melakukan perbuatan karena manusia. وَمَنْ تَرَكَ الْعَمَلِ لِأَجْلِ النَّاسِ Dan kebalikannya. Dan siapa yang meninggalkan amalan dikarenakan orang, dikarenakan manusia, wahwaria ria. Dan itu pun juga ria. Pernah, Pak? Pernah dan tahukah kita ria ini bagaimana Rasulullah SAW takutnya? Lihatlah Rasulullah SAW menggambarkan kekhawatirannya kepada kita tentang amal ini. Di mana beliau mengatakan, Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asqar. Yang paling aku takutkan atas kalian. Asyirkul asqar, sirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar Maka Nabi SAW ditanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Yang paling engkau takutkan menimpa umatmu. Faqala ar Maka dia berkata, syirik kecil itu adalah riya. Rawahu Ahmad. Lihatlah bagaimana Rasulullah paling takut dengan perbuatan riya. Banyak di antara kita yang selamat dari syirik tidak sujud ke kuburan. Banyak di antara kita selamat dari syirik tidak meminta-minta ke pohon dan patung. Tapi beranikah kita mengatakan kita selamat dari ria? Beranikah kita mengacungkan tangan kalau kita tidak pernah berbuat ria? Kalah. Nah ada yang berani. Karena ria ini rahasia masuknya tidak sadar. Oleh karena itulah. Inilah salah satu perangkap yang dibuat oleh syaitan. Oleh iblis laknatullah. Ketika orang meninggalkan amalan. Dan dia menganggap ini dia selamat dari ria. Justru inilah termasuk ria. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu ria? Ya? Mungkin ada baiknya kita kenalan dulu dengan si si ria ini. Ya. Siapa si ria ini? Disebutkan oleh para ulama أيظهر العبد إبادته أو يحسنها ليراه الناس فيلهه عليها Kata para ulama riya itu adalah ayyul abdu ibadatahu. Yaitu seorang hamba menampakkan ibadahnya. Ini salah satu bentuk riya. Menampak-nampakkan ibadah. ibadah. Kalau infak di masjid. Kalau 10 juta infaknya. Tulis namanya. Ya, kan? Kalau infaknya 10 ribu, berubah namanya jadi hamba Allah. Gitu. Kalau infak, misalnya masuk kota infak, kalau yang dikeluarkan 100 ribu, nah, tangan kiri tidak ikut nutup. Paling dibuka kanan-kanan aja, pelan-pelan. Tapi kalau infaknya seribu, tangan kiri pun ikut nutup. Eh, Kenapa? Kok teriak? Inilah fenomena. Yang pertama dikatakan riak ketika orang menampak-nampakkan ibadah. Gimana Ustaz kalau sholat berjamaah? Tidak bisa kita sembunyi. Bukan berarti semua ibadah yang ditampakkan itu ri, riak. Ada ibadah-ibadah yang tidak bisa kita sembunyikan sholat berjamaah misalnya. Tidak mungkin pula kita tutup kepala pakai sarung supaya tidak tahu orang saya ini. Eh? Tidak. Atau haji misalnya. Tetapi yang dikatakan riak ketika dia menampakkan ibadah. Yang ibadah itu bisa dia untuk sembunyi, sembunyikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis di antara tujuh golongan sab'atun Allah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan di antaranya apa kata Rasulullah rajulun anfaqa bi yaminihi la ta'lamu shimaluh di antaranya adalah kata Rasulullah, seorang berinfak dengan tangan kanannya. Tidak tahu tangan kirinya. Apa maksudnya Pak? Apa infak tangan kanan sembunyi dalam kiri? Eh? Tidak. Menggambarkan bagaimana dia berusaha menyembunyikan amalnya. Sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu Inilah yang disebutkan Rasulullah SAW. Di antara yang lain, di antara tujuh golongan yang mendapat naungan Allah. Kata Rasulullah SAW, Rajulun zakarallaha khalian, fafadat aynah. Yaitu seseorang berzikir kepada Allah ketika sendiri. Ingat ini. Ketika sendiri, ketika itulah fadat aynah mengalir air matanya. Banyak orang hari ini ketika di hadapan orang menangisnya Tapi ketika sendiri betapa dia lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang disebut riya au yuhassinuha yaitu orang yang mempercantik-cantik ibadah liyarahun nas agar dilihat orang. Masuk masjid ada yang nampak nih. Allah berat takbirnya tuh kayak berat khusyuk. Eh? Tapi kalau sendiri di rumah Allah Allah. Eh? Dipercantik ibadah itu. Karena kan ada yang lihat. Ini salah satu bentuk Ketika orang mempercantik ibadah dikarenakan orang lain. Dikarenakan ingin dilihat oleh orang. Makanya kalau Bapak ditanya, Solat itu yang paling afdal setelah yang wajib itu di mana? Di rumah apa di masjid? Hah? Sholat yang paling afdol setelah yang wajib, setelah sholat lima waktu. Di di rumah. Alhamdulillah selatan. Kata Rasulullah SAW, Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Kenapa Rasulullah SAW meletakkan ini? Memberikan kaidah ini? Di antaranya adalah seorang di rumah lebih jauh dari pandangan orang banyak. Lebih mudah untuk ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah perangkap iblis, perangkap syaitan yang paling berbahaya yang bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut atas umatnya atas hal ini. Rasulullah SAW tidak takut kepada yang lain. Banyak orang mengatakan Rasulullah takut kalau umatnya miskin. Tidak. Rasulullah takut kalau umatnya tidak bisa buat pesawat. Tidak yang paling ditakuti kata Rasulullah kalau umatnya melakukan ri, ria. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang lain merupakan perangkat syaitan yang barangkali kita tidak sadar dan melakukannya. Di mana ada orang yang sabar terhadap orang lain yang barangkali dia tidak bisa sabar terhadap keluarganya sendiri. Banyak orang terperangkap di sini. Ketika ada orang yang menyakiti dia, dia sabar. Tidak mau lawan. Ketika ada orang yang berbuat zalim kepada dia, dia tahan. Tapi ketika kesalahan itu datang dari keluarganya, anak istrinya, dia orang paling pertama dan paling kuat kemarahannya. Sebenarnya tahukah kita yang diajarkan oleh Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru menyebutkan kebalikan. Beliau mengatakan khairukum Sebaik-baik kalian. Apakah orang paling baik kepada orang lain? Ataukah orang paling baik kepada keluarganya? Kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Bukan orang paling baik kepada orang lain. Wa ana khairukum li ahli dan aku kata Rasulullah orang yang paling baik kepada keluarga. Banyak orang terperangkap hari ini ketika di hadapan orang bicaranya enak di didengar. Senyumnya manis ketika pulang hambar terasa oleh keluarganya. Banyak orang hari ini ketika di hadapan orang banyak seperti orang saleh. Seperti Musa. Ketika di rumah. Tidak bedanya seperti Fir'aun. Ya, lawan Musa siapa? Fir'aun. Ya. Ini sebenarnya dia terperangkap salah memahami bahwa orang itu yang paling baik kata Rasulullah bukan orang yang baik kepada orang lain. Tapi yang paling baik itu kata Rasulullah yang paling baik kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Makanya kalau ingin tahu orang Pak, baik atau tidak, jangan lihat ketika dia bersama kawannya. Gimana pulang sama kawan? Oh, uh, dia kalau makan dia apa yang dulu bayar. Kalau bicara Masya Allah enak. Orangnya ramah, sopan. Tapi tanyakan keluarganya. Lihatlah Rasulullah SAW mencontohkan ini kepada kita. Dan sahabat tahu itu. Sehingga datanglah sahabat kepada istri Rasul. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, bagaimanakah Rasulullah itu? Siapa yang ditanya? Istrinya. Apa yang dijawab oleh Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah SAW kata istrinya akhlaknya Al-Quran. Tidak beda Al-Quran dengan akhlak Rasulullah di rumah. Di hadis yang lain ditanya, Kaifa kana Rasulullah? Bagaimana di Rasulullah SAW di rumah? Kana fi mihnati, fi mihnati ahlihi. Rasulullah di rumah juga ikut membantu pekerjaan keluarganya. Keluar pujian ini dari istri-istrinya. Kalau kita eh sudah sudah benar nggak dengan istrinya? Eh nanti tanya sama istrinya Pak ya pulang ibu juga akan nilai suaminya. Ya, pulang dari sini tanya, dek saya sudah baik belum? Belum, abang begini begini, ah, berarti harus perbaiki. Itu. Di hadapan kawan kita mungkin baik. Ternyata orang baik itu kata Rasulullah yang baik di mata keluarganya. Ibu juga gitu. Eh, di suaminya kalau ada suaminya sini pulang, ah itu bang. Eh, yang baik itu siapa? Yang baik kepada istrinya, keluarganya al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perangkat syaitan yang banyak menimpa orang hari ini adalah yaitu orang yang jatuh atau melakukan maksiat dengan dalil ampunan Allah luas. Yaitu orang ketika dia melakukan maksiat, dia berdalil di hatinya, Allah nanti kan ampunkan. Ini banyak orang terperangkap di kalimat ini, di perbuatan ini. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan dosa, kenapa kamu melakukan dosa, kan Allah Maha Pengampun. Nanti saya buat dosa, akan diampunkan oleh Allah kalau saya bertobat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Bahkan kalau Bapak, Ibu saya tanyalah, kita masuk surga itu karena amalan kita. Eh? Masuk surga karena apa? Karena nah, rahmat dari Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, La la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Seseorang di antara kalian tidaklah dimasukkan surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Ditanya oleh sahabat. Bahkan engkau ya Rasulullah. Na'am wala ana. Ia termasuk saya. Bahwa saya masuk surga bukan karena amalan. Illa anta ya Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah memberikan rahmat dan mengaruniakan anugerah kepada saya. Karena itulah saya bisa masuk surga. Jadi ternyata kita masuk surga bukan karena amal kita. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kalau dibandingkan surga dengan amal kita, tidak terbeli surga itu, Pak. Eh, surga itu murah atau mahal? Mahal. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Ala inna sil'atullahil ghaliyah. Ala inna sil'atullahil jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah itu namanya surga. Sesuatu yang mahal bisa dibeli dengan uang yang yang banyak atau sedikit? Yang banyak. Artinya apa kita tidak masukkan surga karena amal kita maksudnya adalah kalau amal kita dijadikan uang Uang kita dengan amal itu tidak mampu memboking, menyewa tempat di surga. Ibarat istilah, mau tidur di hotel Grand Zuri, apa namanya ini? Ah, tapi uang lima puluh ribu. Bisa tidur situ? Di luar. <laughs> ya, mau oh, tidur di hotel bintang lima misalnya. Tapi uang lima puluh ribu. Begitulah gambaran aman. Surga itu ibarat hotel bintang lima, uang kita lima puluh ribu. Kebeli nggak? Bisa nggak kita ngambil kamar satu? Nah. Apa yang membuat orang bisa masuk? Kalau ketemu yang punya hotel, Pak, uang saya lima puluh ribu. sudah, masuk aja lah. Kasih tempat. Berarti rahmat dari yang punya. Begitu surga juga surga Allah. Kita tidak mampu membeli surga Allah dengan amal kita. Ini sujud lima kali sehari saja mau membeli surga. Kita berapa lah zikir kita sehari. Dengan itu kita beli surga. Tidak sebanding. Tapi ternyata kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Memang rahmat Allah itu luas. Tapi jangan jadikan perangkat iblis dengan anggapan rahmat Allah. Kita berbuat maksiat kepada Allah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang banyak orang terjatuh di dalamnya adalah yaitu orang biasa membicarakan orang lain dan berbicara tentang aib orang dia berdalil untuk menjelaskan keadaan orang itu. Ini di antara perangkap iblis yang termasuk banyak orang jatuh di dalam membicarakan orang lain dengan dalil ingin menjelaskan kebenaran, ingin menjelaskan kondisi orang ini. Betapa banyak kita membicarakan orang, menceritakan keburukan orang dan kita tidak sadar ternyata perbuatan itu adalah ghibah. dan kita berdalil perbuatan riba itu seolah-olah bukanlah riba kita katakan ingin menjelaskan keadaan orang dan seorang muslim yang benar adalah ketika dia mampu menahan lisannya dari saudaranya Rasulullah SAW mengatakan al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa Seorang muslim yang benar kata Rasulullah. Yang selamat. Saudara muslim yang lain. Min lisanihi wa yadih. Dari lisan dan tangannya. Tahan ini. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan. Maliyat manuli. Ma baina liyayhi wa fakhidaihi. Atmanulahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku untuk menjaga mulut dan kemaluannya. Aku jamin baginya surga. Ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang barangkali banyak juga orang khilaf di dalamnya adalah yaitu ketika takut. Banyak orang ketika dia takut justru dia terperangkap dengan perangkap iblis, dengan rasa takut yang ada pada dirinya, ia justru semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita ini manusia banyak yang punya rasa takut. Ketika sudah bekerja bermati-matian tidak dapat rezekimu sedikit, karena takut, akhirnya orang takut apa? Miskin. Ketika dia sudah belajar sungguh-sungguh, muncul rasa takut. Takut apa? Takut gagal. Dan kita semua ketika sudah berumur 30, 40 belum nikah-nikah. Takut apa? Takut nggak ada jodohnya. Ini kita banyak rasa takut pada diri kita. Dan banyak orang terperangkap dengan rasa takut ini. Di mana dia semakin dia takut, justru semakin jauh dari Allah. Bahkan justru kebalikan dalam syariat kita, seseorang semakin dia takut, justru harus semakin bertambah imannya dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana ketika sekembali dari perang Uhud kaum muslimin ketika itu kalah terbunuh 70 orang sahabat di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair dan yang lainnya. Ketika dalam keadaan kalah itu kembali ke kota Madinah, datang orang-orang Yahudi kepada para sahabat. Innal nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai sekalian pengikut Muhammad. Orang-orang sekarang, orang-orang kafir Quraisy sedang mempersiapkan pasukan. Ingin menyerang kalian fakhshawhum. Maka takutlah kalian. Cuma nggak takut ya Pak ya. Habis kalah, dalam keadaan lemah, dikasih tahu musuh sedang siap-siap dalam jumlah yang besar ingin menyerang kita. Sudah. Kematian sudah depan mata. Kehancuran sudah depan mata. Tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika para sahabat dan Nabi alaihi salatu wasalam mendengar berita itu? Apa kata Allah menggambarkan? fazadahum imana. Justru rasa takut itu menambahkan kepada mereka iman. Ternyata rasa takut seharusnya membuat kita semakin bertambah iman. Indah. Eh, punya anak bayi. Takut. Kalau diganggu-ganggu makhluk-makhluk Ah, makin sebanyak, makin banyak yang menggantung di badan bayi. Di lehernya ada yang gantung, di tangannya ada yang menggantung. Ya, kenapa? Takut ada yang ganggu-ganggu. Seharusnya orang kalau takut semakin berdoa, semakin dijaga anaknya dengan pikir-pikir. Bukan semakin banyak yang menggantung di lehernya tamimah tamimah. Inilah orang yang kalau semakin takut dia terjebak di dalam perbuatan maksiat atau bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seyogyanya bagi seorang muslim ketika dia takut dia justru semakin bertambah iman, semakin kuat ibadahnya, semakin dia takut miskin, dia kuat ibadahnya kepada Allah dan kerjanya, semakin dia takut gagal, dia semakin maksimal dalam bekerja dan belajar, sehingga dia makin banyak doa dan melakukan sebab-sebab agar mendapatkan keberhasilan. Barangkali inilah beberapa perkara yang merupakan perangkap-perangkap syaitan yang cukup berbahaya dan sebagaimana saya katakan tadi, perangkap-perangkap yang kita sampaikan ini belumlah seluruhnya atau bahkan hanya bagian sedikit dari banyaknya perangkap-perangkap syaitan dan Barangkali kalau ada waktu untuk ada pertanyaan satu, dua, atau tiga pertanyaan, kita persilahkan. Silakan. Yeah. Sebagaimana kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Ini menunjukkan bahwa salat selain yang wajib yang paling utama adalah di rumah. Terus bagaimana kalau seandainya atau sejauh mana batasan solat di masjid yang lebih baik itu dilihat. Pertama, solat di masjid yang lebih baik adalah ketika solat maktubah. solatnya solat wajib. Yang kedua, jika solat di masjid itu lebih mengikhlaskan kita dibandingkan kita di rumah, juga itu bisa lebih baik. Dan sholat di masjid itu juga, misalnya ada orang yang rumahnya jauh. Kalau dia sholat di rumah dulu, sholat sunnah misalnya. Sholat kobliyah misalnya. Allahu Allahu ah, Allah. Selesai azan dia sholat sunnah. Habis sholat sunnah. Kalau berangkat ke masjid, setelah sholat sunnah, kalau sholat sunnah di rumah, barangkali dia dapat apa? Sudah masbu. Kalau seperti ini kontennya tentu lebih baik untuk dia ke, mas, ke masjid. Berusaha takbiratul ikhram bersama imam. Maka ini banyak faktor yang menyebabkan kadang-kala di masjid di beberapa sholat sunnah kadang lebih baik. Lebih baik ini tergantung kondisi dan keadaan. Namun secara umum kaidah yang disebut oleh Nabi, sholat sunnah yang paling afdal adalah di rumah. Ini juga mengajarkan pada kita hendaklah kita memberikan bagi rumah bagian dari ibadah kita. Jangan semua sholat kita kita kasih untuk masjid semua sekali-kali bagi juga untuk di rumah agar rumah kita merasakan ada ibadah di dalamnya sehingga rumah yang dibacakan di dalamnya ibadah Al-Quran maupun sholat adalah rumah yang didatangi oleh oleh malaikat yaitu malaikat rahmat ya oleh karena itu kita melihat kembali kepada keadaan dan kondisi dan ini berbeda setiap orang Allah taala alam. Untuk perempuan yang paling abdul bahkan termasuk sholat fardu sekalipun adalah di rumah. Namun jika dia ingin datang ke masjid juga tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasul mengatakan, La tamna'u ima الله masajid Allah. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan untuk datang ke masjid. Ini menunjukkan perempuan boleh datang ke masjid. Namun Nabi mengatakan, Afdol salatil mar'i mar'ati, afdol salatil nisa fi baitiha, seafdol, seutama-utama salat bagi seorang wanita ala di rumahnya. Namun juga ada beberapa faktor juga menyebabkan di masjid kadang lebih baik. Misalnya, di masjid ada kajian ilmu, yang barangkali dia tidak dapat di rumah. Maka mungkin ketika itu sholat dia di masjid dan setelah itu dia mendapatkan keutamaan yang lain yaitu menuntut ilmu ini barangkali membuat dia lebih baik tapi secara kaidah utama sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik wallahu taala akan sholat Now Nah, contoh yang disebutkan tadi, ya, ketika terbesit di hati kita, misalnya kita membantu, kemudian besoknya untunglah kita itu sehingga bisa terbangun ini. Itu jatuhnya kemana? Ke ujung bangga dengan teman. Ini juga termasuk perbuatan yang dilarang sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama itu Al-Ahnaf Ahnaf Rasulullah beliau mengatakan la an abita la an abita naiman wa asbaha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa asbaha mu'jiban saya tertidur satu malam dan paginya saya menyesal sedih tidak sholat malam. Lebih saya cintai min an -ab akuma min an abita qaiman dibandingkan saya sholat satu malam wa asbaha mujiban tapi besoknya saya merasa bangga dengan amal itu tidur satu malam besoknya menyesal itu lebih dicintai daripada salat satu malam tapi besoknya apa bangga karena dari malam sholat enggak sholat ini juga berbahaya. Ujuk bangga terhadap amal. Ini juga salah satu bentuk yang mengurangi pahala dari pahala dari amal-amal kita. Maka jika terbesit oleh kita hati ini, segera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena jangan pernah kita bangga dengan amal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rajula la ya'mal bi amal ahli jannah hatta bainahu wa bainal jannatihi Ada orang kata Rasul melakukan amalan-amalan surga, amalan baik. Hatta yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira. Tinggal jaraknya dengan surga itu beberapa jengkal. Menunjukkan sudah dekat mau mati. Amalnya sudah banyak amal saleh, Sebentar lagi mau mati. Kalau dia mati waktu amal soleh ini surga. Ayamal bi amal ahlillah. Menjelang mati. Sudah dekat kematiannya. Dia mengerjakan perbuatan ahli neraka. Fayadukhuluha. Dimasukkan dia ke dalam neraka. Jadi jangan bangga amal kita banyak. Siapa tahu di akhir hayat kita. Justru kita tutup dengan neraka. Wa inna rajula Rasulullah SAW lain. Dan ada orang fayamalu bi amali ahli Dia melakukan perbuatan penduduk neraka dosa sepanjang hidupnya. Wa ya'malu bi amali hatta yakuna bainahu wa bainal nari illa dhirah. Sehingga jaraknya dengan neraka itu tinggal satu jengkal. Sudah dekat dengan mati, fayamalu bi amali ahli jannah. Menjelang akhir hayat mengerjakan perbuatan penduduk surga fayadkhuluha dan dia masuk surga. Orang pertama amalnya banyak, tapi ternyata masuk neraka. Orang kedua amalnya dosa, tapi ternyata masuk surga. Kenapa kita Nabi menyampaikan ini agar kita tidak bangga dengan amal kita. Berapapun banyak amal kita, jangan pernah merasa amal kita inilah yang akan kita bawa mati. Ternyata barangkali akhir hayat kita kita tutup dengan amal neraka. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Innamal a'malu, innamal a'malu, ini ya, bil khawatim. Ini hadis yang lain ya. Eh, sesungguhnya amalan itu dilihat akhirnya. Ada orang membunuh seratus orang. Sepanjang hidupnya dosa membunuh seratus orang. ingin bertobat disuruh pindah ke satu negeri. Baru mau pindah, baru tengah jalan, belum beramal, Pak hidupnya penuh dosa, belum beramal baru mau pindah saja baru masuk apa? Masuk apa? Masuk surga. Ini menunjukkan amalan kita jangan membuat kita bang bangga wallahu taala a'lam bisawab. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat kita jaga bahwa kita punya musuh yang bernama iblis atau syaitan. Kalau kita sadar kita punya musuh, tentu kita berusaha menjaga jarak, kita berusaha jaga-jaga agar kita tidak bisa dikalahkan oleh musuh kita. Aku lukau lihada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته